Jadi yang namanya iman itu <clears throat> mencakup tiga cakupan, ada tiga rangkaian yang barakallahu fikum tidak boleh salah satunya itu hilang yaitu qaulun berupa ucapan wa amalun berupa perbuatan wa taqadun berupa keyakinan sebab itu sebagian para ulama mendefinisikan bahwa iman itu apa Al-i'tiqadu bil janan, keyakinan yang tertancap dalam apa? hati seseorang. Wa qaulun bil lisan, ucapan pada lisan seseorang. Wa amalun bil jawarih, perbuatan yang dibuktikan pada gerakan anggota badan seseorang. Sebab itu seorang ketika menyatakan dirinya saya beriman kepada Allah lalu tidak menampakkan dalam keimanannya solat lima waktu misalnya puasa Ramadan atau ucapannya pun juga tidak dia ucapkan hanya keyakinan dalam hatinya maka tidak berfungsi dan bermanfaat pengakuan iman itu. Qala wa min usuli ahli sunnati wal jamaah termasuk salah satu prinsip dari prinsip-prinsip ahlu sunnah wal jamaah pokok-pokok yang penting dari ahlu sunnah wal jamaah anal imana Iman itu mengandung qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Iman itu mencakup kepada ucapan, amalan dan keyakinan. Yazidu bi ta'ah. Dan keimanan seorang itu akan bertambah kalau dia hiasi dalam perbuatannya dengan ketaatan dia kepada Allah. Orang itu akan nampak imannya bertambah. Grafiknya naik. Semangat keimanan, nilai keimanan, potensi keimanan naik kalau seorang senantiasa apa? Menghiasi dengan ketaatan dia kepada Allah wayang kusubil maksiyah dan akan berkurang kadarnya kadar iman turun itu dengan perbuatan kemaksiatan kedurhakaan dia kepada Allah falaisal imanu qaulan wa amalan duna i'tiqadih maka bukanlah dikatakan iman kalau sekedar ucapan dan perbuatan tanpa ada keyakinan. Orang berucap, orang beramal tanpa meyakini juga bukan dikatakan itu keimanan. Di anna hadza imanul munafikin. Iman yang hanya sebatas ucapan dan perbuatan itu identik dengan imannya orang-orang munafik orang-orang apa? Munafik yang mereka menampakkan dalam ucapannya dan perbuatannya tapi hatinya membenci. Doa apa mungkin? Ya mungkin. Orang itu mungkin saja hatinya membenci, mengingkari, tetapi dia apa? berucap dan berbuat. Kamuflase. Lah tendensinya apa? Mungkin di zaman-zaman peperangan di masa dahulu takut kalau dibunuh kan begitu bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menegur seorang sahabat yang membunuh seorang yang zahirnya mengatakan apa aku orang muslim aku orang yang bersyahadat sahabat siapa itu Ingat tidak? Usama bin Zaid kan begitu ya. Ataqtulu rajulan qala la ilaha illallah kan begitu. Jadi Usama bin Zaid sudah menghunuskan pedangnya. Mau dibunuh Syadu Allah illallah. Masukkan lagi menampakkan kufuran lagi. Mau dibunuh Syadu Allah illallah kan begitu. Tapi karena menurut Usama bin Zaid orang ini berpura-pura dan main-main akhirnya dipenggal kan begitu. Maka Nabi SAW mengingatkan ataktul rajulan yaqulu la ilaha illallah Apakah kamu membunuh seorang yang secara zahirnya mengatakan la ilaha illallah kan demikian. Fa ayyuhal ikhwah <clears throat> seorang yang barakallahu fikum pada ucapannya, pada perbuatannya menampakkan keislaman tapi hatinya barakallahu fikum mengingkari, ini kan perkara yang tidak diketahui. Karena itu dikatakan ini imannya orang-orang munafikin. Walaysa huwa mujarradul ma'rifah biduni qaulin wa amalin. Iman juga bukan semata-mata mengakui tanpa ada bukti ucapan dan perbuatan لأن هذا إيمان الكافرين الجاحدين orang-orang yang hanya mengakui iya saya tahu saya mengetahui saya fahami bahwa Allah itu yang menciptakan kita tapi barakallahu fikum ucapannya tidak mengatakan amantu billah ucapannya tidak mengatakan saya beriman kepada Allah perbuatannya juga tidak menampakkan dia seorang yang beriman kepada Allah Sebatas pengakuan itulah imannya orang-orang kafir yang menentang ayat-ayat Allah. Qala ta'ala Allah Azza wa Jalla berfirman dalam <clears throat> ayat yang pertama disebutkan muallif pada An-Naml ayat yang ke-14. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa mereka itu menentang terhadap ayat-ayat Allah dalam keadaan penuh dengan kezaliman dan kesombongan jahadu biha dulman wa uluwa penentangannya penuh dengan kezaliman dan kesombongan tetapi wasaikanatha anfusuhum jiwa mereka padahal mengakui mengakui tentang ayat Allah sehingga bentuk pengakuan tadi tidak berguna pengakuan tadi tidak berguna sebab itu kalau ada orang mengatakan saya tahu saya faham Islam itu agama yang benar saya tahu salafi itu manhaj yang paling benar. Saya tahu sholat itu perkara yang baik, kan begitu ya. Tapi saya orang yang enggan melaksanakan, nggak mau bergabung. Paham? Kalian orang-orang baik. Islam agama yang benar. Sebatas pengakuan tidak memberi manfaat kalau seorang belum merealisasikan mewujudkan atas ucapan dan apa? perbuatannya. Wa qala ta'ala fa innahum la yukadzibunak. Mereka itu bukan orang-orang yang mendustakanmu, walakin adh-dhalimin bi ayatillah yajhadun. Tetapi orang-orang yang zalim terhadap ayat-ayat Allah itu mereka menentang Fabarakallahu Tidak pula bermanfaat jika seorang betul nabimu itu nabi yang terakhir yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para anbiya, ajaran yang diajarkan benar kan begitu ya. Tetapi mereka menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala wa 'adan wa thamuda wa qad tabayyana lakum min masakinikum Ingatlah atas kaum Ad dan kaum Samud dan telah jelas kepada kalian tentang rumah-rumah yaitu tempat tinggal yang berupa puing-puing yang dihancurkan menjadi pertanda wa zayyana lahum syaitan a'malahum Lalu mereka itu dihiasi, dibuat oleh syaitan perbuatan-perbuatan jeleknya seolah-olah indah, seolah-olah bagus. Kan begitu. Manusia itu kadang-kadang menyangka perbuatannya itu sudah bagus, sudah baik. Padahal itu godaan syaitan. Bisikan syaitan. Setan membisikkan, setan menggoda, setan membujuk. Sesuatu yang barakallahu fikum oleh syariat dikatakan tidak benar tapi dihias-hiasi. Kan begitu ya. Kalau nggak ada perayaan hari-hari besar dunia, dunia terasa sepi. Kalau nggak ada musik dan lagu dunia sepi kan begitu ya. Kalau mau ramai bakar-bakar pasar. Kan begitu, supaya rame, orang datang, teriak semua. Kan kesepian barakallahu fikum untuk memecahkan kesepian, solusinya kan bukan dengan lagu dan nyanyian, iya. Barakallahu fikum. Karena itu sebagian manusia mereka dalam berbuat itu dihiasi oleh setan yang sesungguhnya perkara buruk menjauhkan diri dari Allah tetapi dianggap bagus bagus. Fasaddahum anis sabil. Dan atas perbuatan-perbuatan rayuan dan bujukan setan tadi yang dianggap itu perkara benar menjauhkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala wa kanu mustabsirin padahal pandangan mereka itu pandangan yang tajam mengerti kalau perkara itu perkara yang barakallahu fikum tidak benar walaisal imanu i'tiqadan faqat karena itu kesimpulan iman itu bukan hanya sekedar keyakinan saja au qaulan wa i'tiqadan duna amalin atau hanya ucapan dan keyakinan tanpa bukti perbuatan di anna hadha imanul murji'ah. Ini yang ketiga. Siapa yang hanya mengucapkan dan meyakini tanpa bukti amal perbuatan, itulah definisi imannya orang-orang murji'ah. Orang-orang murji'ah yang mengatakan amal perbuatan tidak berpengaruh. La yadurrul ma'siyah mal iman. Kemaksiatan tidak berpengaruh kepada keimanan. Orang mau berbuat jelek, orang mau berbuat buruk, kalau sudah beriman itu imannya tetap tidak berubah, nggak berpengaruh. Ini fahamnya kaum murjiah dalam mendefinisikan iman. Adapun definisi yang pertama ialah iman itu hanya berupa ucapan dan amalan tanpa keyakinan itulah imannya orang-orang apa? munafikin. Yang kedua, iman yang hanya sebatas pengetahuan tanpa ucapan dan perbuatan itulah imannya orang-orang kafir yang menentang ayat-ayat Allah. Adapun yang ketiga yang tadi baru saja kita sampaikan imannya orang-orang murjiah. Sebab itu kan banyak eh, istilah-istilah yang marak di tengah-tengah masyarakat, orang itu yang penting keyakinannya bagus. Keyakinannya apa? Bagus, keyakinannya kuat walaupun tidak berbuat, walaupun barakallahu tidak beramal. Ketimbang yang sholat itu, ketimbang yang sholat itu, kan begitu. Masih mencuri misalnya, Ketimbang yang sholat itu masih juga mau mabuk. Ketimbang yang sholat itu masih berbuat keburukan. Kan demikian. Nyalahkan sholatnya. Nyalah-nyalahkan apa? Sholatnya. Begitu juga kepada kaum hawa, para wanita. Orang itu kalau berjilbab, menutup aurat, tidak usah rapat-rapat, kan begitu ya. Nyatanya dia juga berbuat kekejian. Nyatanya dia juga berbuat buruk. Malah kalau berbuat buruk tidak kelihatan karena ditutupi dengan apa? Jilbabnya. Orang itu biasa-biasa saja. Lebih baik enggak jilbaban katanya begitu. Kan jelas kalau enggak jilbaban mau berbuat buruk mendingan begitu ya. Daripada jilbaban jatuh pada perbuatan buruk. Ya bukan begitu perbandingannya. Yang baik yang jilbaban juga akhlaknya bagus kan begitu pakai jilbab, menutup auratnya, tetapi juga berkepribadian yang mulia. Walaupun seorang yang barakallahu fikum, afwan, mohon maaf, kadang jenggotnya panjang, kan begitu ya. Kolan suahnya, songkoknya, kopiahnya, sorbanya nggak pernah lepas dari kepala misalnya begitu ya. Bajunya juga baju jubahan misalnya, congkrangan. Sholatnya juga tidak pernah alfa itu senantiasa hadir tidak menjamin para kalafikum untuk tidak terpleset, tidak salah, tidak berbuat keburukan. Masing-masing kita lebih-lebih dengan tobiat-tobiat, bawaan-bawaan, bahasa Jawanya gawan bayi kan begitu ya. Bayi kan bawa gawan, bawa, bawa pembawaan. Karena itu ketika Allah tabiatkan pada seorang tabiat-tabiat yang baik lalu dipupuk dengan Islam, falyahmadillah. Hendaknya bersyukur dan muji Allah Subhanahu wa taala. Karena kepribadian itu ada yang dikatakan muktasab, ada yang jibiliyah, ada yang Allah jibiliyahkan. Orang itu kadang dijibiliyahkan, ditabiatkan pada tiap tabiatnya itu tabiat tabiat baru, eh, tabiat apa bagus. Ditabiatkan pada tabiatnya tabiat-tabiat bagus. Tapi ada pula orang yang barakalafikum tabiatnya buruk. Nah kalau sudah ngaji, kalau sudah belajar, kalau sudah kenal salaf, kalau sudah mengenal Islam, hendaknya semua tadi dibuang. Mengambil dan belajar. Untuk mengenal tabiat-tabiat yang baik, tabiat-tabiat yang buruk dalam Islam. Walaupun kadang-kadang hal semacam ini kambuh. Ya. Orang yang kadang-kadang tobiatnya itu dari belajar. Nah, mungkin awalnya nggak faham tentang adab. Nah, kalau orang Islam kenapa? Adab asor ya. <laughs> Adab-adab itu kadang-kadang nggak faham, nggak faham dia. Dianggap perkara itu biasa-biasa saja. Setelah belajar, Masya Allah. Nampak dia orang yang berperangai, berbudi pekerti yang mulia. Nah kadang-kadang suatu saat keluar aslinya kan begitu ya. Ustaz kok marah-marahnya sampai ngumpat kan begitu ya. Ya mungkin dulu pernah. Oh iya ya. Dulu tuh waktu mudanya mungkin kadang pernah begitu. Ya. Kadang-kadang ingat atau keluar kepada watak-watak aslinya. Meskipun yang semacam ini kan tidak sepantasnya kan begitu ya. Tidak sepantasnya karena seorang yang barakallahu fikum menjadi seorang yang dikatakan pembimbing, pengajar, pengasuh itu kan akan ditiru, dicontoh. Bahkan seandainya tidak berlebihan dijadikan sebagai apa? panutan. Kan begitu. Lalu apakah kemudian seorang yang berkepribadian buruk dia bela-bela dirinya dengan mengatakan gak usah dimasalahkan kepribadian dan akhlak yang buruk. Yang penting kuat manhajnya, kan begitu ya? Orang itu yang penting lurus manhajnya, pemahamannya, kuat sikap-sikapnya dalam menghadapi orang-orang yang dikatakan ahlu syubhah, ahlul bid'ah, nampak kekokohannya, nampak kejelasannya, tapi akhlaknya buruk. Kalau ngomong sukanya apa? Memaki, memarahi saudaranya itu di luar batas kebiasaan. Bahkan orang umum mungkin tidak sampai demikian. Kan demikian. Bahkan kadang tangannya main, kakinya juga begitu nendang, misalnya begitu. Ya. Setiap kajian itu isinya hanya tadi umpatan. Kalau mengibaratkan orang itu naudzubillah ya dengan istilah-istilah kamu setan, kamu jin, kamu iblis kan begitu misalnya begitu. Nah orang kalau di iblis-iblis kan mau bapak kita, ibu kita aja nggak pernah kan begitu ya. Bela-bela diri. Iya, saya tahu pribadi saya buruk. Tapi ambil dari saya ilmunya. Tutup mata dari kepera, perkara apa? Keburukan akhlak saya. Ya tidak, masih banyak ustadz-ustadz yang kepribadiannya bagus kan begitu ya. Fabarakallahu fikum, jangan membela-bela diri. Dan siapa yang memaksa diri untuk menjadi ustaz? Kan begitu ya? Kan nggak ada orang kemudian, ayo ikhwan, tolong posisikan saya sebagai ustaz. Kan nggak ada seperti itu. Siapa yang kemudian mengatakan demikian? Fabarakallahu fikum. Kembali kepada poin bahwa Iman yang diyakini al-sunnah berupa amalan, ucapan dan keyakinan dia bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Allah Ta'ala kathiran ma yusammil a'mala imanan. Di banyak ayat, Allah menamai perbuatan manusia itu dengan iman. Jadi, manusia berbuat manusia beramal, Allah namai itu iman. Paham sampai sini? Lah terus kemudian muncul orang-orang yang mengistilahkan iman gak ada hubungannya dengan amal. Dari mana itu? Sementara Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an menamai amal perbuatan itu sebagai apa? Iman. Lah kalau muncul ide baru yang menyatakan tidak ada kaitannya antara iman dengan amal seorang dari mana itu Qala ta'ala innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum Allah azza wajal menyebutkan kriteria orang-orang yang keimanannya itu ulaika humul mu'minuna haqqa mereka-mereka yang keimanannya itu dengan keimanan yang benar iman yang sesungguhnya siapa mereka hanyalah orang-orang yang beriman adalah idza dzukirallahu wajilat qulubuhum kalau disebut nama Allah bergetar hati mereka punya rasa apa takut khasyah Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Jika dibacakan, diperdengarkan, dilantunkan ayat-ayat suci Al-Qur'an, bertambahlah iman mereka. Semua kita merasakan bahwa ayat-ayat Allah ketika kita pelajari, kemudian kita membacanya, kemudian kita mendengarkannya akan menambah apa? menambah ketentraman dan rasa bertambahnya iman. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka itu hanya kepada penciptanya bertawakal, berserah diri, berpasrah diri, i'timad, bersandar hanya kepada Allah. Alladzina yuqimuna shalah, mereka itu juga orang-orang yang menunaikan salat menegakkan sholat. Nampak perbuatannya kan begitu. Siapa orang beriman itu? Orang-orang yang dalam praktek kehidupannya yuqimuna sholat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan atas rezeki, sebagian rezeki yang kami anugerahkan, mereka menginfakkan. Mereka mensodakohkan. Jangan sampai kemudian dengan harta yang dia cari, ini kan usaha saya, jeripaya saya, hasil keringat saya, dari mana ini? Bukan Allah yang memberi saya. Bukan Allah yang melapangkannya. Bukan Allah yang merezekikannya. Ulaika humul mu'minuna haqqa. lah orang-orang yang beriman dengan keimanan yang sesungguhnya, yang sebenar-benarnya. Disinilah Allah menamai bahwa orang-orang yang beriman itu ada praktek, amal dan perbuatan. Wa qala ta'ala Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Dan Allah Azza wa Jalla tidaklah menyanyiakan iman kalian. Runtutan ayat ini adalah asalnya barakallahu fikum disebutkan oleh muallif yang ayat ini tercantum pada Al-Baqarah ayat yang ke-143 ketika terjadi perpindahan kiblat. Makanya di sana di Madinah itu kan ada masjid apa? Kiblatain masjid yang sejarahnya punya dua kiblat. Satunya menghadap ke Baitul Maqdis, yang satunya menghadap ke mana? Ke Ka'bah. Nah, dulu ya, eh, pada kisaran tahun 2000 itu masih ada mihrab yaitu tanda bahwa itu abad kiblat ke arah Baitul Maqdis. Nah, kadang barakallahu fikum, wallahu alam, orang-orang ingin apa? Apa istilahnya? Ingin mengenang. Dulu Rasulullah pernah sholat menghadap kemana? Baitul Maqdis. Jadi kalau berkunjung ke situ juga sholatnya menghadap kemana? Baitul Maqdis. Sah tidak? Ya kan sah kan begitu. Termasuk persyaratan seorang untuk sholat kemana? Menghadap kiblat kan begitu. Menghadap kiblat. Sampai-sampai seorang seandainya berkunjung ke rumah eh, tetangganya, afwan saudaranya, di tempat yang jauh. Kalau saja dia sholat, yang seharusnya dia bertanya kemana kiblatnya, tapi tidak dia tanyakan, lalu salah setelah sholat bertanya, mohon maaf, misalnya pamannya, paman, sholatnya menghadap kemana kan gitu ya? Ke utara apa ke selatan? Kemana dia? <laughs> Bingung? Kalau sholatnya tanyanya ke arah selatan atau utara kan salah. Kan begitu ya. Mana barat, mana utara, mana selatan kan begitu ya. Kalau kiblat kan semua kita di negara kita kan Ke arah barat kan begitu ya. Baik. Kemana arah baratnya? Ke arah kiblatnya kan begitu ya. Oh ke arah sana misalnya begitu. Waduh keliru saya tadi kan. Wajib mengulang kan begitu. Mufarrid dia. Kenapa tidak bertanya? Toh juga ada yang ditanya kan begitu ya. Malu kan begitu ya. Malu dalam kebenaran tidak boleh. Malu dalam hal kebenaran tidak diperbolehkan. Kemudian orang-orang yang meninggal, orang-orang yang meninggal yang kondisi barakallahu fikum tidak sempat mengalami sholat menghadap kiblat, apakah sholatnya yang pernah dikerjakan itu apa? Tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan begitu? Sahabat-sahabat yang meninggal sebelum mengalami perubahan pindah kiblat, apakah kemudian sholat mereka itu gugur? Tidak ada faedah. Di sinilah wa apa? Imanakum Allah tidak akan menyanyakan pahala iman kalian yaitu salat kalian. Paham ini? Qala ay salatukum ila Baitil Maqdis. Sama salata imanan, yaitu salat kalian ketika menghadap ke Baitul Maqdis sebelum mengalami perpindahan. Kan orang mungkin akan mengatakan, "Uh, terus bagaimana orang-orang yang dulu salatnya menghadap Baitul Maqdis?" Apakah kemudian mereka tidak mendapatkan pahala? Kan begitu. Allah menamai barakallahu fikum salat sebagai iman. Wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum. Dinamailah salat itu dengan istilah apa? Iman. Barakallahu fikum dan Al-Hafidh Ibn Abdul Bar di dalam kitabnya At-Tamhid menukil ijma' dari para ulama berkata ajma'a ahlu al-fiqhi wal hadis sepakat ulama ahli fikih dan ahli hadis ala annal imana qaulun wa amalun bahwa iman itu mencakup kepada ucapan dan perbuatan wala amala illa biniyatin dan tidaklah terhitung amal seorang kecuali dengan niat yaitu i'tikad wal imanu indahum yazidu bi ta'ah dan menurut para ulama iman itu akan bertambah kalau seorang mengerjakan ketaatan wayang kusu bil maksiyah dan berkurang kalau dengan kemaksiatan. Bahkan Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan lam aktub illa amman qal imanu qaulun wa amalun. Imam Bukhari tidak menulis hadis dari seorang. Artinya kalau ada gurunya yang pendapatnya tidak seperti pendapat al-sunnah, beliau tidak mau menjadikan sebagai apa? rawi. Aku tidak akan menulis yaitu menukil hadis kecuali dari orang-orang yang pendapatnya iman itu ucapan dan perbuatan yang mengandung kepada ucapan lisan dan ucapan hati amalan yang mengandung kepada amalan jawareh dan amalan hati. Demikian pula beliau berkata, katabtu an alfin wa thamanina rajula. Aku pun menulis, mengambil ilmu dari seribu dan delapan puluh orang. Laisa fihim illa sahibah hadithin tidak ada satupun kecuali para pemilik hadis. Kanu yakulun mereka sependapat al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Iman itu ucapan dan berkuatan bertambah dan berkurang. Barakallahu fikum kesimpulan dari bab ini bahwa muallif ingin menekankan kalau kemarin kita bicara masalah apa? Prinsip yang pertama apa? Rukun iman yang enam. Iman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari akhir, iman kepada qadha wal qadar. Nah, apakah iman itu? Iman adalah ucapan, perbuatan dan keyakinan. Dia bertambah jika seorang menghiasi dengan ketaatan, dan akan berkurang kalau seorang barakallahu fikum melakukan kemaksiatan. Sebab itu alusunah sunnah bertolak belakang dalam hal memahami iman dengan kaum khawarij. Di mana khawarij berpendapat iman itu la yatajazza. Iman itu keutuhan, satu keutuhan kata kaum Khawarij, iman itu satu keutuhan. Siapa yang kemudian mengotori keimanan maka akan kafirlah dia begitu, tertanggalkan, hilang imannya. Salah satu kesalahan mereka ialah menafsirkan hadis. Menafsirkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yasni zani hina yasni wa huwa mu'min wala yasriku sarik hina yasrik wa huwa mu'min Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang sahih beliau menyebutkan tidaklah seorang yang jatuh dalam perzinaan ketika berbuat dia mukmin artinya bukan orang yang beriman itu versinya khawarij bahwa seorang jika jatuh dalam perzinaan apa dia kafir Demikian pula tidaklah seorang pencuri yang mencuri dia beriman. Bermakna orang yang mencuri maka tidak ada keimanan. Karena itu para ulama barakallahu fikum menafsirkan yang sahih bahwa seorang yang jatuh dalam perbuatan kekejian, misalnya perzinaan, jatuh dalam perkara di mana seorang kezaliman keburukan berupa mencuri, maka di saat itu dikatakan imannya berkurang, imannya turun. Seandainya imannya kuat akan menghalangi dirinya dari perbuatan-perbuatan apa? Keji dan apa? Kemungkaran. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى Asru thalith Prinsip yang ketiga Ini mau dipercepat? Santai saja ya. <laughs> Antum yang melanjutkan. <laughs> Baik. Al-asru asrul Prinsip yang ketiga. Ada takfir. Tidak mengkafirkan. Adamu takfiri ahadin minal muslimin. Tidak mengkafirkan seorang pun dari kalangan kaum muslimin. Illa birtikabin. Kecuali dengan perbuatan dia yang melakukan naqidin minna nawaqidil Islam birtikabi naqidin minna nawaqidil Islam prinsip yang ketiga bahwa alusunnah wal jamaah itu tidak gampang mengkafirkan seorang pun dari kaum muslimin dan akan dikatakan kafir barakallahu fikum kalau seorang itu jatuh dalam perbuatan, melakukan perbuatan yang di situ min nawaqidil Islam. Perbuatannya itu terhitung dinilai sebagai pembatal Islam. Sebelum kita masuk pada penjelasannya, mungkinkah seorang muslim itu membatalkan keislamannya? Kan demikian. Wong yang nggak muslim saja banyak. Yang muslim-muslim justru diganggu, diusik. Dikafir-kafirkan. Dibid'ah-bid'ahkan. Disesat-sesatkan. Disururiyahkan. Kan begitu ya? Kenapa sampai hari ini persatuan itu justru ada dalam tubuh kaum muslimin? Yang ini membid'ahkan pihak yang lain yang ini mengkafirkan pihak yang lain bahkan mohon maaf saja afwan saja dalam tubuh alusunnah kan begitu ya yang mengatakan bahwa ini salafitulahnya yang mengatakan ini sururinya kan begitu ya yang ini mengatakan ini roja rojaiyahnya dan seterusnya kenapa ini yang dibahas sebab itu eh, orang-orang yang barakallahu fikum tidak punya perhatian dalam membina umat, akhirnya mereka berpura-pura kadang tanyanya kepada para masyayikh, para ulama. Dengan bentuk soal, ya syekh di tempat kami itu, orang dalam kondisi terhadap kesyirikan masih banyak melanggar. Masih banyak berbuat maksudnya. Terhadap misalnya jimat-jimat mereka masih banyak yang memakai. Sholat juga belum benar, kan begitu ya. Islam jauh dari pemahaman. Tetapi teman-teman kami dalam pelajaran itu isinya hanya menyalahkan. Mulai pagi sampai maghrib, mulai maghrib sampai subuh. Kan begitu misalnya bahasanya. Isinya hanya mentahdir, mengingatkan hati-hati. Dengan radio roja, hati-hati dengan TV roja, hati-hati dengan ustad-ustadnya. Terus begitu sih. Padahal kami dapati dalam TV roja, radio roja itu siaran-siaran yang mengajak kepada tauhid Gimana kira-kira jawabannya saya tadi? Hmm? Atau bisa menerka nggak jawabannya? <laughs> ya salah mereka itu kan begitu. Ya? Salah mereka itu. Nggak sepantasnya memperingatkan saudaranya. Kalian sibukkan dengan belajar. Sampai-sampai sebagian ya, kadang-kadang ketika menanyakan Syekh di tempat kami ada konflik ini, fulan begini. Kamu sudah berapa juz yang kamu hafal Al-Quran kan begitu sudah berapa hadis yang kamu hafal kan begitu kadang-kadang begitu kilas balik pertanyaannya wong belum menghafal Quran wong belum menghafal hadis Kok sudah apa pertanyaan yang semacam ini nah ini yang kadang-kadang lalu diambil ya. dicuplik dipetik oleh sebagian orang nih lihat tuh wong kalian itu belajar saja malas-malas kok isinya pengajiannya hanya tahdir-tahdiran kan gitu. Bahasanya kan sikut-sikutan kan begitu ya. Naam. barakallahu fikum ma'asyiral ikhwah. Ahlu sunnah sebagaimana yang Rasulullah SAW sebutkan pada al-Islam apa? Ghariba. Islam itu mulainya muncul dalam kondisi gharib. kurba wasayyudu ghariba dan akan kembali kepada keasingan akan kembali kepada keasingan bahkan sekian banyak para ulama al hadis semisal Imam Ahmad rahimahullah ketika menyebutkan Taifah al-Mansurah Firqatun Najiyah Barakallahu fikum. Ahlu sunnah wal jamaah. Mereka katakan, kalau mereka itu bukan ahlul hadis, kalau mereka itu bukan orang-orang yang barakallahu fikum perhatiannya kepada hadis Nabi saw dengan perhatian yang sangat sisi riwayatan wa dirayatan baik menyaring tentang keberadaan hadis apakah hadis itu sahih atau kawaih. Demikian pula pemaknaannya, penerapannya. Kami tidak tahu adakah selain itu, kan begitu. Nah, di zaman sekarang tatkala kita mengajak kepada kaum muslimin, mari kita belajar Al-Qur'an, kita belajar hadis-hadis Nabi. Dan ketahui bahwa namanya hadis itu ada yang sahih, ada yang dhaif. Dan namanya amalan itu barakallahu fikum pijakannya harus di atas perkara yang jelas. Dan hal-hal yang dibangun di atas sebuah riwayat yang dhaif itu pun tidak berguna dan bermanfaat. Nah, di situ kadang-kadang apa? Jamaah atau tabligh kan gerah. Kalian tuh taunya nyalah-nyalakan saja kan begitu. Kami berbuat begini taunya hadis dhaif, hadis mungkar, Memangnya yang bisa mensahihkan hadis, yang untuk hadis itu kalian saja kan begitu ya? Maka berujung ini salah satu ciri kebiasaan dari kalangan sya'an, kebiasaan orang-orang yang mereka itu membela kebitahan, membela hawa nafsu kalau sudah kalah hujjah tidak bisa mendatangkan dalil kepada orang-orang pembawa hujah berujung kepada apa coba? Hmm? Membunuh, kemudian menciderai, memukul, kan begitu. Itu senjata pamungkas. Lihat para ambia. Lihat para ambia. Kampung halaman mereka dilahirkan di situ, terusir pula mereka dan tidak sedikit para ambiak yang terbunuh. Orang-orang soleh dahulu terusir dari kampung halamannya dan juga terbunuh ketika menyampaikan apa? dakwah dakwatu tauhid. Tapi jangan kemudian disimpulkan kalau ingin betul-betul solid meniru dakwahnya ambia, dakwahnya Rasul harus siap diusir, Ya tunggu dulu sebabnya diusir kenapa kan begitu ya? ya kan? Kalau kita itu kurang ajar kan begitu ya? Kalau itu kita dalam posisi suka mengganggu lisan kita juga tidak pernah selamat dari mencaci, memaki, kurang menghormati orang tua, merendahkan anak-anak. Al-muhim kepribadiannya buruk lalu diusir. Alhamdulillah saya diusir berarti dakwah saya sesuai dengan Nabi. Allah musta'an kan begitu. Allah musta'an. Karena sebagian orang itu lagi demam diusir. Mau diusir? Ya enggak mau lah kita. Kan? Semua orang kan menyakitkan kalau diusir kan begitu. Ya? Tetapi itu kadang-kadang resiko. Tidak sedikit seorang anak kadang diusir oleh orang tuanya. Karena apa tadi? Sang anak berpegang teguh kepada apa? manhaj salaf. Tetapi melalui pengupayaan. Kalau mengaji pulang-pulang, Pak, Bapak masih begitu ya? Bapak kafir ini kan begitu ya? Ya mohon maaf. <laughs> kalau dengan itu terus diusir ya pantas kan begitu ya? Tapi kalau sudah dalam kondisi dengan baiknya, dengan sopannya, mencari waktu-waktu yang luang, yang tepat, orang tua dalam kondisi terus membenci-membenci sampai tingkatan pengusiran, seorang butuh kesabaran. Seorang membutuhkan kepada kesabaran barakallahu fikum. <clears throat> Dan ahlu sunnah yang kolidun Yang jumlahnya sedikit itu Mendapatkan permusuhan dari sekian banyak pihak Saya katakan tadi Dari tubuh kalau boleh kita istilahkan, salafi sendiri kan sudah banyak apa? Sudah banyak perselisihan. Disorot dari sana, dikecam dari sini kan begitu. Belum lagi nanti musuh-musuh dakwah yang lain. Dari kalangan kaum muslimin. Semuanya matanya menuju kepada dakwah al Seolah-olah berpakaian pakaian putih ada noda satu saja. Nah, celaan langsung dituduhkan kepadanya yang nggak mau senyum kan begitu ya nggak mau tegur sapa yang keras yang eksklusif yang nggak pernah kemudian kenal dengan tetangga Allah musta'an memang sebagian ikhwan kadang-kadang juga begitu betul-betul tidak kenal dengan tetangganya jadi ada sebagian itu tinggal di perumahan begitu usahanya jual beli ikan punya mobil ya bukan box ya Kan ada ekspas yang pintunya sliding kan begitu ya. Ditutupi kan begitu. Jam 3 pagi pergi. Kan begitu, pasar ikan kan harus pagi-pagi. Kalau enggak kan dapat apanya? <laughs> Dapat ekornya, dapat kepalanya kan begitu. Cari yang seger. Pulang malam. Kan begitu. Nah orang kan kadang kaget. Ini orang apa ya? Mobilnya tertutup. Subuh hilang. Malam baru kelihatan. Dan itu pun sudah lelap, pintunya terus tertutup. Akhirnya barakallahu fikum mengalami apa? Ya kasus-kasus kadang-kadang yang intinya sesungguhnya bukan ke situ arahannya tapi kan ada kasus kadang-kadang masa-masa orang menjadi siapa teroris kok ini sama ya jenggotan pakainya congrang kan begitu ya coba tak datangi kan begitu ya. ternyata penjual ikan kan. Ada sebagian ikhwan itu penyembelih ayam. Jam satu dia berangkat. Jam satu berangkat. Karena namanya ayam ya. Lah kalau disembelihnya jam tujuh orang nggak sarapan kan begitu. Malam dia sembelih. Ratusan ekor. Dia juga membersihkan apa tadi? E, ususnya dan susunya begitu. Di kampungnya dia sendirian, sebelahnya gereja besar kan begitu? Pakainya nampak, tidak banyak bicara langsung dijiluk sama polisi. Dibawa kantor polisi. Kamu siapa kan begitu? Subhanallah dengan ketenangannya kan menyampaikan. Saya mengaji, saya begini. Pekerjaan saya demikian kan begitu. Gak ada bukti. Barakallahu itu kadang-kadang karena kurang apanya? Kurangnya kita dalam mengenalkan kepada tetangga. Ya apa salahnya misalnya ya dengan tangga-tangga sebelah misalnya kita jualan ikan menghadiahkan, kan begitu ya. Akhirnya kan kenal. Ya tidak. Sang istri barakallahu fikum juga diperbolehkan. Bukan nonggo. Bahasa nonggo kan buruk ya. Tapi bertetangga. Kadang menyapa, main yang sifatnya tidak berlebihan. Jangan sampai kelewatan. Sana sana kemari pulang suaminya pulang, Mas. Sebelah itu ruangannya semuanya ber-AC, kita koknya hanya angin jendela saja kan begitu misalnya. Mesin bagusnya itu bagus sekali. Kita kok suaranya udah gerak-gerak-gerak. Gak bisa apa-apa kan gitu. Terus begitu keluhan-keluhan. Hati-hati. Makanya enak-enak begitu. Hati-hati seperti itu. Diperbolehkan. Dan tidak ada aibnya. Bahkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial barakallahu fikum. Agar seorang apa? Daf'uribah. Menolak tuduhan-tuduhan yang sesungguhnya itu apa? Tidak benar tetapi kalau itu kemudian kita menutup diri, jangan disalahkan. Orang kadang-kadang curiga, kan begitu. Orang kadang-kadang curiga. Nah, Loh, masnya itu apa ya? Kok rumahnya tutup terus kan begitu ya? Kan begitu. Barakallahu fikum. Dalam hal ini sesungguhnya kita bisa bermasyarakat. Kadang-kadang kan di kampung-kampung ada posyandu kan gitu ya. Ya kalau kita tidak setuju masalah dengan imunisasi, ya nimbang anak kan boleh. Oh di rumah banyak timbangan misalnya gitu. Ya enggak, berinteraksi dengan masyarakat, menegur. Ada juga sebagian yang demam dengan mal. Mudah-mudahan di sini enggak ada ya. Belum ya? Sudah ada? Oh semi. <laughs> ya. Kan sebetulnya kalau hitung-hitungan itu belanja murah mana? di warung-warung sebelah ini dengan di mall. Kadang orang mengatakan umrah di mall ini coba. Di mall itu kan untuk membawa 50 ribu kan malu ya. Masa belanja hanya garam ke mall kan begitu ya. Tapi kalau kita nggak sebelah bawa uang 5 ribu lengkap. Dapat garam kan begitu ya. Misalnya membutuhkan yang lain kan begitu ya. Dapat terasi misalnya begitu ya. alhamdulillah 5 ribu bisa membawa sekian banyak hal dan tidak malu. Bahkan dapat kembalian. Ini kembaliannya 500 kan begitu. Coba kalau di mall. Hah? Enggak dikasih kresek kan? Bawa kresek tidak akan begitu. Dihargai lagi. Hal ini barakallahu fikum kami tidak mengharamkan bahwa seorang untuk belanja di super-supermarket seperti itu tidak. Tapi kadang-kadang dengan tetangga yang kadang-kadang menjual walaupun kadang-kadang berlipat tetapi sisi kemasyarakatan itu kadang-kadang lebih dikedepankan menjalin hubungan. Yang walhamdulillah jika ada isu-isu kadang-kadang justru orang-orang umum tadi yang menepis. Oh enggak kok keluarga itu baik, oh demikian bisa bermasyarakat. Yang dituduhkan itu hanya kecurigaan, tidak benar kan begitu. Barakallahu fikum bermakna lusunah tidak kemudian menutup diri, mengisolir. Tetapi juga jangan berlebihan gaul istilahnya kan begitu. Sangking berlebihannya dalam hal gaunnya juga pakaian-pakaian akhirnya apa? Menyesuaikan. Ya kita malulah kalau pergi-pergi itu pakai jubah kan begitu ya. Pakai pakaian-pakaian yang di situ menampakkan kepada salafiyahnya. Ummahat, akhwat juga begitu kan malu kalau pakai cadar. Ya, buka-buka sedikit lah, lama-lama banyaklah kan begitu. Allah musta'an sedikit demi sedikit kadang-kadang apa orang terpancing uh, begitu yang asalnya di mana seorang untuk menepis ya, menepis berbagai macam hal-hal yang di situ mengandung apa kecurigaan tetapi tidak dikatakan benar berlebihan supaya tuduhan-tuduhan tadi termasuk diantaranya ialah mengkafirkan itu loh yang suka mengkafirkan Coba saja duduk di majelisnya. Tidak lewat dari tiga menit pasti kata-kata keluar bid'ah. Kata-kata kafir. Setiap pekan mesti membid'ahkan. Kenapa? Kalau khutbah Jumat kan masih ya. Inna apa asdaqal hadis kitab Allah kan begitu. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Kan begitu katanya begitu. Setiap saat membid'ahkan. Per Jumat mesti membid'ahkan yang lain. Subhanallah. Ya tadi saya dengar. Jumatan di sana saya dibid'ah-bid'ahkan. Allah musta'an. Ya itu nyata. Jadi pernah ya. Kadang-kadang memang perlu kita dalam berkhutbah. Dalam memberikan ceramah kan boleh menggunakan mukadimah yang lain. Jadi pernah ada seorang yang berkhutbah waktu Id mungkin mengundang dari jamaah Muhammadiyah. Ustaz, terima kasih tadi sudah menyinggung bid'ah. Padahal hanya dalam mukadimah khutbahnya kan begitu. Ya? <laughs> sudah menjelaskan bid'ah itu apa. Kami banyak-banyak berterima kasih karena masyarakat di sini banyak mengerjakan kebid'ahan. Padahal hanya tadi mengucapkan dalam apa? mukadimah dengan khutbatul hajah. Allah musta'an. Qala min wa min usuli ahli wal jamaah Termasuk salah satu prinsip pokok yang penting yang diyakini Ahlussunnah wal Jamaah annahum la yukaffiruna ahadan minal muslimin. Mereka itu bukan orang yang tipenya gampang mengkafirkan seorang pun dari kalangan kaum muslimin. Illa idartakabah naqidhan min nawaqidil Islam kecuali kalau orang tadi jatuh dalam perbuatan yang mengandung kepada apa? naqidhan. Hal yang membatalkan dari sekian banyak pembatal-pembatal Islam. Amma man kana minal kabair adapun kalau orang itu jatuhnya dalam perbuatan dosa besar adapun kalau orang tadi jatuhnya dalam perbuatan dosa besar allati hiya duna asyirk yang perbuatan dosa besar tadi bukan kesyirikan. Karena kalau kesyirikan jatuh kepada kekufuran. <clears throat> Walam yadulla dalilun ala kufrin murtakibiha atau ala kufrin murtakibiha dan dalil tidak menunjukkan kafirnya orang yang melakukan dalil ayat maupun hadis tidak ada yang menunjukkan bahwa jika berbuat demikian seorang akan dikafirkan gatar kisolah dagasulan seperti contohnya ialah khilaf di kalangan ahlul ilmi orang yang meninggalkan sholat dagasulan malas disuruh sholat malas ada khilaf di kalangan ahlul ilmi. Fa innahum la yahkumuna ala murtakibiha al kabair maka tidak boleh bahkan mereka tidak menghukumi orang-orang yang jatuh dalam perbuatan al kabair yaitu dosa besar bil kufri dengan kafirnya dia wa innama yahkumuna alaihi bil fisq tetapi dihukumi orang yang jatuh, orang yang berbuat dosa besar Jadi dosa-dosa besar selain kesyirikan itu dengan dia fasik. Dia orang yang fasik dengan fisk. Au naqsin iman atau kita mengatakan orang itu imannya berkurang. Dan namanya iman berkurang Kan judulnya tidak sempurna. Tidaklah kemudian melazimkan berkurangnya iman orang itu habis, hilang, sirna, kan begitu. Ketika seorang dikatakan perbuatan tadi membuat imannya berkurang, itu tidak melazimkan bahwa iman dia hilang. Imannya apa? Hilang. وإذا لم يثبت منها فإنه تحت المشيئة إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه لكنه لا يخلد في النار Kemudian kalau seorang yang jatuh dalam perbuatan-perbuatan yang di situ mengandung kepada kekufuran dan kalau seorang tidak ditetapkan perbuatannya itu mengandung kepada kekufuran tetapi kabair maka tahtal masyiah di bawah naungan kehendak Allah jika meninggal walaupun belum sempat bertobat ini pelaku-pelaku kemaksiatan dosa besar bukan kesyirikan jika meninggal belum sempat bertobat, insya'a ghafaralah. Kalau Allah menghendaki akan diampuni. Kalau Allah menghendaki orang yang meninggal yang berbuat kemaksiatan itu, kalau Allah menghendaki akan diampuni. Mungkin Allah mengetahui ada perbuatan-perbuatan yang menghapus dosanya. Kan demikian. Itu ilmu Allah. Wa insya'adzabah. Tetapi jika Allah menghendaki orang ini harus diproses, diazab akan diazab lakinnahu la yukhlad finnar tetapi dia bukan orang yang kekal dalam neraka qala ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala la yaghfiru ayyushraka bih Allah Azza wa Jal zat yang tidak akan mengampuni semua bentuk kesyirikan masdar an wa ma alaih menunjukkan kepada keumuman la yaghfiru an yushraka bihi isyrakan bih Allah tidak akan mengampuni semua jenis kesyirikan. Kalau seorang meninggal belum sempat bertaubat. Kalau bertaubat, siapapun yang berbuat kesalahan, dosa, bahkan sampai tingkatan kesyirikan maupun kekufuran akan diampuni oleh Allah Azza wa Jal kalau dia bertaubat. Wa yaghfiru ma duna dzalik Dan Allah akan mengampuni seorang yang meninggal dalam keadaan tidak sempat bertobat selain daripada kesyirikan jika Allah kehendaki. Wa madhhabu ahli sunnah fi dhalika wasatun bainal khawarij alladziina yukaffiruna murtakibal kabirah dan madhabnya ahli sunnah itu madhab yang wasat yang adil yang tengah antara orang-orang khawarij yang mengkafirkan para pelaku dosa dosa besar wa in kanat dunal kufr walaupun dosa tadi selain kekufuran wa bainal murji'ah jadi alusuna itu di tengah-tengah antara orang khawarij yang melampaui batas mereka-mereka yang mengkafirkan para pelaku dosa besar dan antara murji'ah alladzina yaqulun yang mereka berpendapat huwa mu'minun kamilul iman. Orang yang berbuat dosa tadi sudah sempurna imannya. Kenapa? Karena kemaksiatan tidak berpengaruh. Selama dia sudah mengakui, menyatakan saya beriman, walaupun dia berbuat dosa, nggak ada pengaruhnya. Karena apa? La yadurru al-ma'siyah mal iman. Kaum murjiah mengatakan tidak bermadarat, tidak berpengaruh namanya kemaksiatan atas iman seseorang wa yaqulun la yadurru ma'al iman ma'siyah kama la yanfa'u mal kufri ta'ah mereka mengatakan tidaklah kemaksiatan berpengaruh bersama iman seorang sebagaimana barakallahu fikum ketaatan tidak bermanfaat bersama kekufuran itulah pernyataan kaum murjiah. Ikhwanna barakallahu fikum. Ini kaidah. Ini kaidah bahwa Ahlussunnah manhajnya tidak gampang mengkafirkan dan juga tidak mengkafirkan setiap individu muslim kecuali kalau dia jatuh dalam perbuatan apa? perbuatan yang mengandung kepada pembatal keislaman. Tapi apakah setiap masing-masing individu boleh mengklaim, boleh menghukumi seorang yang terlihat, terbukti melakukan perbuatan, dia melakukan perbuatan yang mengandung kepada pembatal Islam lalu dikatakan kamu kafir? Ini banyak faktornya. Banyak faktornya. Apakah seorang dalam kondisi barakallahu fikum dalam mengerjakan perbuatan yang mengandung kepada pembatal Islam misalnya dengan keilmuannya demikian pula barakallahu fikum tidak ada hal-hal yang situ mawani penghalang-penghalang misalnya mukrah keterpaksaan Nah, barakallahu fikum. Sehingga walaupun kaidahnya Ahlussunnah akan menjatuhkan hukum kekafiran pada seorang yang melakukan salah satu perbuatan yang menjadi pembatal Islam tapi dalam hal menghukumi menunjuk si fulan dia telah kafir ini membutuhkan kepada tambahan ilmu dan kehati-hatian sudah seperti ini saja masih difonis ahlu sunnah itu gampang mengkafirkan. Hal yang disematkan seperti itu loh Wahabi itu kan begitu ya. Wahabi itu yang gampang mengkafirkan, dikit-dikit kafir, dikit-dikit bid'ah. Nah, Syekh Mukbil rahimahullah taala ketika beliau berdakwah dan memulai dalam dakwahnya itu kan Yaman dipenuhi dengan apa? Dipenuhi dengan orang-orang yang di situ kental dengan syiahnya. Dengan apa? Syiahnya. Pemujaan kepada Ahlul Bait luar biasa. Pemujaan kepada Ahlul Bait luar biasa. Bahkan pada sebagian mereka itu sampai mengkultuskan kuburan wali mereka, yaitu kuburan imam mereka. Kabrul Hadi misalnya. Seperti yang kemarin kita singgung. Orang-orang sufi ya itu kadang justru mendustakan para nabi. Nabi-nabi ditinggal. Mereka lebih percaya kepada siapa? Kepada imamnya walaupun sudah wafat, sudah di alam kubur, didatangi, disambangi, dicenguk, diziarahi, tanya, "Mbah," gitu ya. "Yai fulan, gimana saya ini, gimana agama saya?" Sudah dimakamkan. Kan begitu. Lebih percaya. Kemudian barakallahu fikum <clears throat> dengan pengkultusan-pengkultusan tersebut dibuatlah kuburan-kuburan seperti masyad, seperti adanya kubah-kubah. Kan begitu. Syekh sering mengingatkan, seandainya Ali bin Abi Thalib datang di tengah-tengah mereka membawa hadis. Ali bin Abi Thalib itu sebagai periwayat hadis. Pembawa hadis pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alla tada qabran musyrifan illa aba Sawaitah." Kata Nabi pesannya kepada Ali bin Abi Thalib, jangan kamu biarkan kuburan yang dibuat, dibangun dengan mega, ditinggikan, kecuali kamu ratakan, yaitu tingginya satu jengkal. Kan begitu. Kira-kira seandainya Ali bin Abi Thalib yang dieluk-elukkan mereka, bahkan dituhankan oleh mereka, dikultuskan oleh mereka, datang membawa hadis ini, Fonisnya satu, kamu sudah jadi Wahabi Ali kan begitu ya. Nah, kamu sudah menjadi apa? Wahabi. Fabarakallahu fikum ma'asyar al-ikhwah. Begitulah sesungguhnya permusuhan-permusuhan bahkan tuduhan-tuduhan dan ini penting untuk kemudian kita sampaikan kepada kaum muslimin. Ahlussunnah bukan tipenya orang-orang yang muder, bermuda muda dalam apa? membid'ahkan, mengkafirkan. Loh itu nyatanya kami ini sudah sholat, puasa pun rajin, hanya saja kami punya kebiasaan sukanya datang ke kuburan, kami kultuskan wali-wali, kami meyakini membaca Al-Quran di kuburan lebih bermanfaat. Meminta kepada seorang yang soleh yang telah dikuburkan menjadi perantara, itu sesuatu yang jelas katanya. Kami ini kan orang yang berdosa. Kalau langsung minta kepada Allah, siapa kami? Tidak dikenal. Tapi kalau wali ini kan sudah dikenal oleh Allah, jadi sebagai apa? Wasilah penyambung begitu. Orang-orang kafir gak sholat kan begitu ya? Yang disembah apa? Berhala. Jelas dikafirkan. Lah kami ini sholat. Kami juga bersodakoh. Kami juga mengeluarkan zakat. Bedanya jauh. Tapi kesamaannya lebih parah. Ya enggak? Jangan dikira orang-orang kafir dulu itu yang disembah itu Kayaknya sampai sini ya. Nah. Begitu. Baik. <clears throat> Jadi mereka mengkiaskan bahwa kami ini orang yang sholat, yang mengeluarkan zakat. Beda dengan orang kafir yang nggak sholat, yang disembah batu berhala kan begitu ya. <clears throat> Ketahui barakallahu fikum bahwa orang-orang kafir di masa dahulu dalam hal meyakini siapa yang menciptakan, yang mengatur alam semesta, justru keyakinannya apa? Jelas. Mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi genting, ditimpa bencana yang mereka minta siapa? Allah Subhanahu wa taala. Untuk pernah mendengar tentang kisahnya ketika Abra ketika Abroha yang memimpin dengan disebut dengan apa? Tentara gajah kan begitu. Akan menghancurkan apa? Ka'bah. Ka'bah Baitullah. Kakek Rasul Abdul Muttalib ketika mendatangi Abroha para kalafikum itu hanya ingin menyampaikan bahwa kembalikan onta-onta yang dirampas. Disampaikan kami akan ada persiapan untuk menghancurkan Ka'bah. Tidak dihiraukan kembalikan apa yang kalian rampas dari orang-orang Makkah tentang onta-onta yang kalian ambil. Terus diulang-ulang. Sampai jawaban yang terakhir, kalau urusan Ka'bah yang akan kamu hancurkan urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Coba orang-orang yang mereka itu peribadahannya kepada selain Allah. Urusan Ka'bah urusannya kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan urusannya dengan kami. Kemudian Barakallahu fikum. Orang-orang kafir Quraisy yang mereka sembah juga bukan hanya semata-mata berhala. Ada pula malaikat. Ada pula apa? Malaikat. Lu lebih mana kedudukan dan keutamaan malaikat ataukah orang-orang soleh yang selama ini mereka unggul-unggulkan? Fabarakallahu fikum sehingga muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika menyebutkan bahwa tidak boleh seorang dalam hal berdoa, beribadah bahkan menjadikan wasilah perantara tidak kepada malaikat-malaikat Allah yang makhluk dekat dengan Allah. Demikian pula para nabi yang Allah cintai dan Allah pilih. Demikian pula orang-orang soleh. Itu semua menjawab barakallahu fikum kalau selain malaikat, selain nabi, tentunya lebih tidak boleh kan begitu. Lebih apa? Tidak diperbolehkan kepada malaikat yang mulia. Kepada para nabi yang dipilih itu saja tidak diperbolehkan dalam hal menjadikan sekutu bagi Allah apalagi manusia selain mereka. Ikhwanna barakallahu fikum dan hal ini seharusnya dan sepantasnya untuk terus menerus kita sampaikan. Kita belajar, kemudian kita terangkan, kita jelaskan kepada kaum muslimin bahwa keyakinan yang diyakini al-sunnah itu tidak mengkafirkan seorang pun dari kalangan kaum muslimin kecuali kalau dia jatuh dalam perbuatan yang mengandung kepada pembatal Islam. Yang kedua, Dosa besar selain syirik itu bukan pembatal Islam. Dosa besar selain kesyirikan seperti membunuh, seperti mencuri, seperti barakallahu perzinaan, minuman keras dan yang lainnya. Itu semua teranggap dosa besar tetapi bukan kesyirikan. Terhadap dosa-dosa yang semacam ini seharusnya seorang apa? seorang bertaubat. Seorang bertaubat. Tidak kemudian kalau pulang saya pahami alusunnah itu terhadap dosa-dosa besar dikatakan tidak dikafirkan dan jika meninggal dan belum sempat bertobat maka dibawa kehendak Allah kalau Allah mengampuni akan diampuni tidak akan diadab kalau Allah akan mengadab maka akan diadab kalau begitu berarti nggak apa-apa ya Perbuatan dosa besar itu. Ya bukan demikian. Bukan demikian. Karena seorang yang barakalafikum jatuh dalam perbuatan dosa besar yang khawatir bermula dari dorongan hawa nafsu sampai tingkatan dikhawatirkan dia menghalalkan dan bukan berarti seorang yang jatuh dalam perbuatan dosa itu dia menghalalkannya. Kadang karena apa? Dorongan bujukan hawa nafsunya. Jadi tidak boleh kita simpulkan orang-orang yang berbuat kesalahan dan dosa itu oh berarti dia apa? menghalalkannya. Tidak. Bisa saja karena dorongan yang kuat hawa nafsunya, iman yang dia miliki tidak mampu menangkalnya. Kan demikian. Dan itu bisa terjadi. Dan itu bisa terjadi barakallahu fikum. Demikian pula dalam perkara salat <clears throat> yang para ulama di atau berselisih dalam masalah hukum orang yang meninggalkan sholat bermalas-malas. Karena kalau hukum orang meninggalkan sholat karena menentang, saya tidak meyakini kewajibannya. Apa namanya itu? Hmm? Riddah, murtadiyah. Kenapa? Menentang ayat Allah, kewajiban yang Allah wajibkan. Beda judulnya. <clears throat> Tapi yang diperselisihkan para ulama, kalau ada orang yang dia meninggalkan sholat karena malas, bermalas-malas. Nah, yang dikatakan takasulan. Hal ini yang barakallahu fikum ada sebagian mengatakan kafirlah dia. Ada pula yang mengatakan tidak dikafirkan. Ada pula yang mengatakan tidak dikafirkan. Beberapa pendapat yang menyatakan kafirnya al-ahdu bainana wa bainal kufri apa? tarkus sholah. Pembeda antara kita dengan kekufuran adalah apa? Meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat. Ini salah satu dalil bahwa seorang meninggalkan satu amalan yang bukan kesyirikan dijuluki dengan apa? Kafirlah dia. Salah satunya sholat. Salah satunya apa? Sholat. <clears throat> Wallahu alam bisawab. Gimana? Masih bisa dilanjut? Hmm? <laughs> Masih ada kekuatan? <clears throat> Baik. <clears throat> Satu poin lagi ya. Qala rahimahullah al-asul rabi' prinsip atau pokok yang keempat <clears throat> wujub ta'ati wulatil umuril muslimin ma lam ya'muru bima'siyatin salah satu prinsip alusunnah akidah perkara penting dalam akidah alusunnah adalah wajibnya ketaatan mentaati kepada wulatil umuril muslimin penguasa-penguasa kaum muslimin. Atau penguasa muslim. Selama mereka tidak memerintahkan kepada kemaksiatan, kedurhakaan. Jadi wajib seorang rakyat wajib bagi masyarakat taat kepada pemimpinnya, penguasanya yang muslim selama mereka tidak memerintahkan kemaksiatan, dosa, syirikan, keburukan. Qala wa min usuli ahli sunnati wal jamaah wujubu ta'ati ulati umuril muslimin malam lam ya'muru bi Termasuk salah satu akidah pokok prinsip ahlu sunnah wal jamaah kewajiban mentaati penguasa kaum muslimin, penguasa muslim. Selama mereka tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Fa'idha amaru Kalau mereka memerintahkan kemaksiatan, fala tajuzu ta'atuhum. Kalau mereka memerintahkan kepada kemaksiatan, kedurhakaan, kesyirikan, tidak wajib untuk mentaatinya fala tajuzu ta'atuhum fiha wa tabqa ta'atuhum bil ma'ruf fi ghairiha tetapi kalau seorang penguasa barakallahu fikum yang mengatur urusan kaum muslimin dan penguasa tadi muslim kadang memerintahkan kepada hal yang mengandung kepada kemaksiatan di situ saja yang tidak boleh kita mentaati. Kan begitu? Wa tabqa ta'atuhum dan tetap tersisa ketaatan kepada mereka bil ma'ruf dalam perkara yang baik, yang benar fi ghairiha pada selainnya. Misal seorang pemimpin secara umum mengajak kepada kebaikan kadang-kadang mengajak kepada keburukan. Nah, saat mengajak keburukan itu saja yang tidak boleh kita apa? Mentaatinya. Kan demikian. Jadi bukan kemudian, lo itu lihat tuh. Penguasa kita, pemimpin kita. Ngajak dalam perkara keburukan, satu saja. Langsung difonis dia kafir, gak boleh mentaatinya, dan wajib diberontak. Mendemo, dan yang lainnya. Ilman biqauli ta'ala atau amalan biqauli ta'ala, amalan biqauli ta'ala, menerapkan, mengamalkan firman Allah Azza wa Jal dalam An-Nisa ayat yang ke-59, ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman, atiullaha wa atiur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah, patuhlah kamu kepada Allah patuhlah, taatlah kamu kepada Rasul wa ulil amri minkum dan penguasa-penguasa di antara kalian. Penguasa muslim tentunya. <clears throat> Kenapa <clears throat> Allah Azza wa Jal tidak menyertakan ketaatan dalam kalimat wa ulil amri minkum? Sebagian para mufassir menyatakan bahwa ketaatan kepada penguasa itu muqayyad terkait kalau mereka mengajak taat kepada Allah dan Rasulnya kan begitu. Selama penguasa tadi taat kepada Allah dan Rasulnya dan mengajak kepada kebaikan, disitulah wajib bagi siapapun mentaati penguasanya. Faqaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam usikum bitaqwallah wasam'i wa ta'ah aku wasiatkan kepada kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah mendengar, mentaati kepada penguasa wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun meskipun suatu saat jika yang memimpin kalian itu seorang budak tetap kalian taati karena pemimpin barakallahu fikum tidak dipandang dari sisi apa stratanya kalau yang memimpin orang-orang yang barakallahu fikum keturunannya kalau di sini darah apa Nah, biru juga ya. turunan raja misalnya begitu. Kalau saja kepemimpinan itu bukan dari mereka. Seorang yang kadang-kadang direndahkan, seperti apa? Abdun Habashi, budak dari Habasya. Tetap seorang diperintahkan mendengar dan mentaati. Wa yarawna anna ma'asyatal amiril muslim dan memandang bahwa kemaksiatan penguasa muslim maksiatan di rasul dan mengandung bahwa mereka memandang kemaksiatan seorang yaitu bentuk kedurhakaan seorang menentangnya seorang kepada amir al-muslim penguasa yang muslim itu maksiatan di rasuli sallallahu alaihi wasallam berarti dia telah durhaka menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amalan biqaulihi alaihi salatu wassalam. Hal ini berdasarkan penerapan hadis Nabi, "Man yuti'il amira faqad ata'ani." Siapa yang mentaati penguasa maka dia telah taat kepadaku kata Nabi. Siapa yang dia taat kepada penguasanya maka dia telah taat kepadaku. Waman asal amira siapa yang menentang penguasanya faqad asani dia telah durhaka kepadaku wa yarawna salata khalfahum dan berpendapat dan berpandangan salat di belakangnya sah walaupun kadang pemimpin kita itu seorang yang jatuh dalam perkara dosa dan kemaksiatan sah seorang salat di belakang penguasa wal jihad ma'ahum dan berpendapat jihad itu harus bersama penguasanya, tidak boleh masing-masing berinisiatif untuk jihad. Jihad yang sifatnya apa? Front, perang. Waddu'a lahum bisalah dan memandang berpendapat untuk mendoakan bagi para penguasa kebaikan, jangan didoakan kejelekan, dicaci, dimaki, dijelek-jelekan. Wadu'alahum bisalahi wal istiqamah. Dan hendaknya senantiasa seorang mendoakan penguasanya dengan kebaikan dan keistiqomahan. Wa munasahatuhum dan juga menasihati mereka. Penasihatan tentunya kita mengenal Rasulullah SAW idza ra'a min amri syai'a siapa yang memandang dan melihat pada penguasanya satu fal yakut biyadeh Dengan istilah kita apa? Diajak bicara apa? Empat mata. Kalau ada sesuatu yang melegakan, sesuatu yang pas akan diterima, dia tidak akan malu mengakui. Seandainya ada pertentangan yang tidak setuju, kemudian kita dikecam, kemudian kita dimarahi, juga tidak barakallahu fikum menimbulkan aksi tetapi kalau menasihati penguasa tidak setuju kepada keputusan, lalu membuat demo 212. <laughs> Misalnya begitu ya. Ngajak rame-rame sak kampung diajak demo kepada bupati tidak setuju atas keputusannya, kepada gubernur tidak setuju kepada keputusannya, diajak rame-rame demo. Supaya takut kalau suara-suara semua rakyat mengatakan ini yang kami pilih. Ini tidak benar. Itu bukan tarekatu ahli sunnah. Itu bukan jalannya apa? Ahlu sunnah dan bukan keyakinannya ahlu sunnah. Demikian pula sebagian orang mengatakan, iya taatnya kan kepada penguasa yang muslim. Nah kami memandang penguasa kami kafir. Iya kan? Penguasa-penguasa sekarang itu kafir semuanya. Berhukum dengan hukum tohut, Kan begitu. Gak ada yang muslim. Sehingga kami sah-sah saja memberontak. Sah-sah saja kami tidak taat. Sah-sah saja kami dalam kondisi tidak mau mengikuti aturannya. Begitu. Ya mohon maaf. Sesungguhnya alus sunnah, alhamdulillah, di atas keadilan. Dimanapun mereka berada, akan berada pada timbangan syariat. Coba orang-orang ahlul bid'ah. Ketika mereka memfonis misalnya penguasanya kafir. Sehingga tidak wajib taat. Tidak wajib apa? Taat. Naam. Seandainya kita tanyakan, "Lah kamu tinggal di mana?" kan begitu. Tinggalmu di mana? Naam. Ketika masuk satu daerah, permisinya dengan siapa? Kan begitu. Kalau mau terbang pakai pesawat identitas dirinya apa, kan begitu ya. Cukup songkok ini identitas saya, kan begitu ya. Atau jubahnya, atau sorbannya. Begitu. Identitasnya apa? Kan masih pakai identitas kan begitu ya. Ya yang paling tinggi misalnya orang suka pergi keluar pakai apa? Misalnya paspor kan begitu ya. Toh juga disahkan oleh siapa coba? Oleh negara kita kan begitu. Mau pakai KTP juga demikian. Mau pakai surat izin mengemudi juga demikian ternyata juga masih mengakui. Oh ini darurat katanya begitu ya. Taat dalam bab ini, kufur dalam bab yang lain. Aneh kan begitu. Aneh. meninggal tinggal di bawah dasar laut sana kan begitu. Allah musta'an begitu. Mereka membuat negara di dalam negara. Karena tidak betah dengan pemerintahan yang ada dikafirkannya. Subhanallah pada sekian banyak muamalah-muamalah justru mereka itu dalam kondisi berbenturan. Membuat kaidah mereka yang melanggar. Membuat kaidah mereka yang melanggar. Begitu seringnya yang terjadi pada ahlul bid'ah wa ahlul ahwa. Gak pernah kokoh. Satu kaidah dia pegang dirusak dengan kaidah yang lain. Walhamdulillah alusunnah kaidah-kaidahnya jelas. Tidak pernah mereka itu membahas satu kaidah kemudian dihancurkan dengan kaidah yang lain. Barakallahu fikum. Demikian mudah-mudahan eh, pembahasan yang singkat bisa menjadi gambaran bagi kita semua dan semoga kita dimudahkan diberi kesempatan untuk kemudian senantiasa cinta kepada menuntut ilmu mendekati kepada ulama, mendengarkan tentang fatwa-fatwanya, bimbingan dan arahannya dan bukan tipe seorang yang mengasingkan diri, membenci dengan kebaikan dan menjauh dari hidayah dan petunjuk. Wallahu alam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan pada sesi yang berikutnya. بإذن الله عز وجل فليتفضلوا بارك الله فيكم